Baik, kata beliau rahimahullah Kata beliau, "Famin sunnati luzumul jamaah." Dan dari sunnah adalah luzum, komitmen al-jamaah, di atas al-jamaah. Faman raghiba 'anil jamaah wa tarakaha. Siapa yang tidak senang dari al-jamaah wa tarakaha dan berpisah meninggalkannya, فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه maka sungguh dia telah melepas ribaqah al-Islam, ikatan Islam dari lehernya. Ribaqah itu arti asalnya disebut di dalam uh, An-Nihaya dan Lisan al-Arab Ribaqah itu adalah ikatan yang dijadikan di leher hewan. Ya, ikatan yang diikat di leher hewan. Nah, apakah itu e, di lehernya ataupun di tangannya supaya bisa ditahan hewan itu tidak pergi. Nah, kalimat ini dipakai untuk keislaman terikat dengan keislaman menunjukkan bahwa seorang muslim mengikat dirinya dengan ikatan keislaman. Jadi kata beliau di sini, Fakad khada'a ribaqatan Islam min ulus. Maka dia telah melepas ikatan Islam dari leher. Wa kana dhallan mudilla. Dan dia adalah sesat lagi menyesatkan. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Famin sunnah luzum al-jama'ah." Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Ini pengertian al-jama'ah sangat penting sekali kita diketahui. Bagaimana pengertian sunnah sangat penting diketahui. Orang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah harus paham apa mana sunnah dan harus paham mana jamaah dan menerapkan hal tersebut dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar penisbatan atau hanya sekedar pengakuan, tetapi ia menisbahkan dirinya, mengetahuinya dan menerapkan dalam kehidupannya. Itu yang diinginkan. Maka itu dipahami makna jamaah. Dan salah paham dalam makna jamaah ini, ini adalah letak kesesatan sesat dan banyak kelompok ya, karena tidak paham makna jamaah. Maka kita butuh mengurai ini secara rinci apa makna jamaah tersebut. Apa makna jamaah Baik. Dikatakan di sini oleh beliau kami sunnah luzum jamaah. Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah. Al-jamaah secara bahasa dari kalimat, dari kalimat al-jamaah yaitu menyatukan sesuatu yang terpecah menyatukan sesuatu yang terpecah. Soal jamaah. Ya kalau dia terkumpul bersatu, begitulah al-jamaah. Itulah al-jamaah. Adapun pengertian secara syarat, secara istilah syar'i tentang makna al-jamaah ada enam penafsiran di kalangan para ulama. Disebut oleh Imam Syafi'i dalam al-Iqtisam, juga disebut oleh Allah Lakai Bagian darinya dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nah, enam makna dari makna al-jamaah. Tapi dari enam ini bisa disimpulkan nanti Ya, mana al-jamaah tersebut. Baik, kita lihat makna yang disebut oleh para ulama. Ada yang mengatakan al-jamaah itu maknanya adalah as-sawadul abam Adalah kelompok yang paling besar dari ahli Islam. Ini makna al-jamaah. Al-jamaah bermakna as-sawadul a'zam. Kelompok yang besar dari umat Islam. Ya. Ini penggunaan as-sawadul a'zam dipakai di generasi awal Islam. Dipakai di generasi awal Islam. Karena itu ucapan ini penafsiran bahwa jamaah adalah sawadul a'zam itu dinisbahkan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dua orang sahabat dan Abu Ghalib menunjukkan bahwa penggunaan bahwa jamaah sawadil awam ini di masa terdahulu. Jadi kalau begitu sawadil awam yang diinginkan di sini itu adalah kelompok terbesar umat Islam di generasi pertama. Kan di generasi pertama kebanyakannya di atas hak atau tidak? Kebanyakannya di atas al-haq. Yang keluar darinya itu adalah orang-orang sawarid. Mereka ini yang syadz. Mereka yang syudur. Mereka yang bersendirian. Menjadi pihak jamaah. Maka kelompok yang paling besar yaitu para sahabat di zaman itu. Kita diinginkan dengan as-sawadul Baik, ini penafsiran yang pertama. As-sawadul Ada sebagian riwayat menunjukkan as-sawadul a'bam, cuman dalam satu itu diperiksa lagi. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa jamaah itu maknanya adalah jamaah jamaatul ilm, jamaatul ulama yang al kiri atau ahli hadis. jamaah para ulama ahli ijtihad atau ahli hadis. Nah, Imam Ahmad ketika ditanya siapa jamaah, kata beliau kalau bukan ahli hadis saya tidak tahu lagi siapa mereka. Dan Imam Tirmidzi ketika menafsirkan al-jamaah, beliau katakan tafsir al-jamaah menurut para ulama ahli ilmu, mereka adalah ahli fikih, ahli ilmu dan ahli hadis. Ini penafsir al-jamaah. Dan ini pendapat Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin rahway Ali bin Al-Madini, Amr bin Qais dan jamaah dari para ulama as-salaf rahimahullah taala. Ini penafsiran kedua. Jadi jamaah bermakna jamaah para ulama al-mujtahidin ahli hadis. Kemudian jamaah yang kedua atau mana jamaah yang ketiga dari ucapan para ulama, al jamaah bermana para sahabat. Mereka adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita baca dari keterangan Imam Barbahari, dia juga condong jalan pendapat ini. Al jamaah adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ini jelas ya. al jamaah bermana sahabat. itu berdalil dengan hadis istirahat ummah. Hadis perpecahan ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum fi nar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Qila manhum ya Rasulullah? Tanya kepada beliau, siapa mereka ya Rasulullah? Ya, dia ini ada satu rahasia disebut oleh para ulama Pertanyaannya siapa mereka ya Rasulullah? Kalimatnya dengan kalimat man. Pertanyaannya man. Cara bertanya dalam bahasa Arab ada dua. Nah, secara umum ada lagi yang lainnya. Cuma dua yang kita sebut. Ada yang memakai man, ada yang memakai ma. Kalau man ini penggunaan pertanyaan untuk orang yang berakal. Ada manusia yang saya tanya. Orangnya saya katakan man ada siapa ini? Untuk manusia. Tapi kalau untuk meja, tentu maka tidak kadang misalnya maha ada pakai ma. Maka di sini pertanyaannya apa? Ketika Nabi menyatakan semuanya dalam neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, mana ya Rasulullah? Siapa mereka pakai ma? Mereka ingin tahu siapa orang-orangnya. Nabi, mereka ingin tahu siapa orang-orangnya. Tapi Nabi tidak menjawab dengan menyebut orang. so, orang itu bisa meninggal. Ya, setelah meninggal, kalau cuma orang terbatas pada orang, sudah dari lagi penerus. Ya kan? Tapi Nabi menjawab dengan cara syariki, dengan ciri. Disebut dengan ciri. Maka Nabi menurutkan bahwa mereka adalah al-jamaah. Ini riwayat yang sahih. Dengan kalimat al-jamaah datang dari hadis Abu Hurairah, hadis Muawiyah dan lain-lain. Di dalam hadis Muawiyah, oh, iya, ada dalam satu hadis Walaupun ada kelemahan dalam sanadnya, dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifri'i dan dia ini lemah hadisnya disebutkan makna jamaah. Ya lemah hadis dalam riwayat ini, tapi dapat tembusan dari jalan yang lain dan insya Allah bisa dikuatkan. Disebutkan ketika Nabi menafsirkan makna jamaah atau siapa yang selamat itu, beliau katakan hum mislu ma ana alaihi yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berada di atas seperti yang apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Jadi pendalilan bahwa jamaah bermana para sahabat ini pendalilan yang apa namanya e, tidak bisa kita mungkin atau dalilnya sangat jelas sekali. Baik, ini penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang ketiga jamaah bermana apa? Bermana para sahabat. Penafsiran yang keempat, ya. Penafsiran yang keempat, al jamaah bermana jamaatul haq wa ahli. Jamaah kebenaran dan pengikut kebenaran. Jamaah kebenaran dan pengikut kebenaran. Ini penafsiran yang ke yang keempat. Penafsiran yang kelima, nah, penafsiran yang keempat ini, ini adalah pendapat Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan juga adalah tafsir Imam Al-Barbahari sebagaimana yang akan datang. Baik. Kemudian pendapat yang kelima, Al-Jamaah adalah jamaah kaum muslimin kalau bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Jamaah kaum muslimin kalau bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Nah, ini penafsiran yang kelima. Kemudian penafsiran yang kelima ini, ini adalah pilihan Ibnu Jarir atau Bari, Rasulullah taala, dan juga pilihan Ibnu al Kemudian penafsiran yang keenam, jamaah adalah jamaah Islam, jamaah kaum muslimin kalau bersatu di atas satu perkara. Iya. Tapi penafsiran yang keenam ini, penafsiran yang keenam ini disebut Al-Imam Syafi'i dari sebagian itu oleh Imam Syafi'i dalam Al-Kitab cuman Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam syarah Al-Aqidah Wasitiyah beliau mengatakan ini penafsiran batil sebab bertentangan dengan hadis secara umat hadis perpecahan umat jadi umat berpecah dan mungkin bersatu di atas suatu perkara yang tertera di dalam uh, hadis eh, apa namanya pernyataan yang ke enam atau pendapat yang ke enam jadi bisa kita simpulkan uh, lima pendapat yang diterima kita perhatikan dari pendapat yang pertama sampai keempat. Yang pertama, jamaah bermana sawadil a'lam, kelompok yang paling besar. Siapa kita katakan kelompok paling besar? Para sahabat, ya kan? Pendapat yang kedua mengatakan al-jamaah adalah jemaah ulama ahli jihad, ahli hadis. Pendapat yang ketiga mengatakan al-jamaah adalah para sahabat. Pendapat yang keempat, al-jamaah mengatakan eh, dikatakan al-jamaah adalah jemaah kebenaran dan pengikut kebenaran. Empat Definisi pertama ini atau empat definisi pertama dari ajaran yang disebut oleh para ulama ini tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan. Maka kita katakan al-jamaah itu dari empat definisi ini bisa disimpulkan mereka adalah para sahabat. Radiyallahu ta'ala dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan, para ulama ahli ijtihad, ulama ahli hadis, ya kan? Karena ahli hadis yang paling mengikuti para sahabat. Mereka inilah para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka inilah jamaatul hak. Jamaah yang berada di kebenaran dan pengikut kebenaran tersebut. Kalau begitu, empat pendapat pertama dikompromikan. Ya. Menjadi satu. Kemudian yang kelima, ini harus terpisah menjadi makna jamaah tersendiri. Kalau dia bermakna khusus, yaitu bersatunya kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Jadi kembalinya kepada dua perkara, mahal jamaah. Para ulama punya enam penafsiran, satunya tertolak, sisa lima, lima perkara ini kembali kepada dua. Ini sebagai kesimpulan. Jadi mana jamaah kembali kepada dua. Jamaah bermakna jamaatul hak, jamaah kebenaran, atau jamaah bermakna jamaatul abadah. Ini pembagian disebut oleh Imam Al-Khattabi di dalam kitab Al-Uzlah. Sebagaimana uh, saya kutip dari keterangan Syekh oleh Ibn Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam menjelaskan hal ini. Al-Khattabi berkata dalam kitab Al-Uzlah Kata beliau perpecahan itu ada dua. Berpecah dari sisi pemikiran dan agama. Kemudian nanti ke perpecahan itu berpecah dari sisi orang per orangnya. Jadi satu kelompok, sini dua kelompok. Badannya berpisah. Ya kan? Dua perpecahan. Demikian pula persatuan. Kata al ya, Bersatu juga al-jamaah itu terbagi dua. Ada jamaah bersatu di atas satu pemahaman yang benar. Nah ini jamaatul hak yang kita sebut tadi. Dan ada jamaah, bermana jamaah, dia ada satu kepemimpinan. Tubuh kaum muslimin yang satu di sini. Nah, ini jamaah yang bermana jamaah di bawah pemimpinan seorang pemimpin muslim. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari hal ini bahwa jamaah dalam pengertian syariah tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama jamaah bermana jamaatul hak, jamaah kebenaran. Jamaah kebenaran itu adalah para sahabat Rasulullah, orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama, ahli ijtihad, ahli hadis. Mereka ini adalah jamaatul haq. Nah, mereka ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari Allah Taala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jadi walaupun kamu sendiri cocok kebenaran kamu di atas jamaah. Maksudnya kamu di atas apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Walaupun kamu sendiri, kamu adalah jamaah. Dan itu jamaah. Di jamaah bermana jamaah al-haq. Pahami? Ini pengertian jamaah yang pertama. Pengertian jamaah yang kedua, jamaah bermana jamaah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Jadi kaum muslimin di bawah suatu negara ya, atau di bawah suatu khilafah, negara itu khilafah, semuanya berlaku. Nah, di bawah pemimpinan, kaum muslim di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, ini mereka keseluruhan dikatakan sebagai jamaah. Di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, maka dia dikatakan jamaah. Tidak boleh keluar dari jamaah. Tidak boleh keluar dari jamaah. Kalau paham makna jamaah di sini, maka insya Allah Ta'ala akan selamat dari berbagai macam kerusakan dan kelompok-kelompok yang sekarang menamakan dirinya dengan jamaah-jamaah. Kalau yang diinginkan dengan jamaah yang berkembang sekarang, yang dia inginkan dengannya jamaah kebenaran, jamaah kebenaran itu cuma satu. Ya kan? di jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang mengikuti mereka dengan baik. Cuma satu. Tidak pernah dan tidak boleh bikin jamaah yang lain. Bikin firqa dengan disebut dengan nama jamaah tabligh misalnya. Atau firqa dengan ikhwan ini atau dengan hizbut tahrir atau dengan apa namanya eh, bentuk-bentuk yang lain Ini semua adalah bentuk jamaah yang tidak dibenarkan. Menamakan dirinya sebagai al-jamaah. Kalau dia sebagai jamaah berhak maka panutannya pimpinannya adalah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada dekat di dalamnya. Tidak boleh ada sumpah setia. Kemudian pimpinannya satu yang harus kita ditaati. Nah, inilah bentuk-bentuk hizbiyah. -bentuk yang menyeret orang kepada hizbiyah yang tercela dalam Al-Quran. Paham ini? Ini mana al-jamaah. Ya. Kalau dia bermakna jemaah berhak, maka harus seperti itu. Kalau ya. Kau cuma satu. Sepanjang dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah Di mana pun dia berada. Dengan pun dia. Kulit apapun warna kulitnya. Mau putih, mau hitam, mau hijau misalnya. pun dia berada, Sepanjang dia di atas Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah al-jamaah. Nah, kalau dia ingin dengannya jamaah bermakna di bawah kekuasaan, sudah kami tanya kepada mereka. Kalian ini jamaah? Iya kami jamaah. Jemaah apa? Jemaah kebenaran. Kami tidak bikin Jamaah tersendiri. Kami punya pimpinan, punya uh, apa namanya biaya. Sudah, kalau begitu mana wilayah negaramu mana? Sebab namanya pimpinan harus ini wilayah negara. Dan kalau jamaah, negaranya di bawah tanah. Kerjanya sama cacing dengan tikus. Ya, kan begitu. Kalau begitu ini bukan makna jamaah. Tidak dimiliki nilainya, makna jamaah. Kalau begitu ini berada di atas kebatilan. Ini ukur. Ukuran jamaah itu cuma dua. Jamaah yang berada di atas kebenaran yang dikatakan oleh Rasulullah kelompok yang selamat al-jamaah Ya, ketika Nabi berkata semuanya dalam neraka kecuali satu, mereka itulah al-jamaah, cuma ada dua kemungkinan al-jamaah. Jamaah bermakna pengikut kebenaran, Pengikut Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf, para sahabat, para tabiin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini makna jamaah, jamaah kebenaran namanya. Jamaah yang kedua adalah jamaah di bawah kepimpinan seorang pemimpin muslim. Sudah ada negara, ada kaum muslimin, ada pimpinannya. Inilah dikatakan jamaah. kita boleh keluar dari ketara. Sebagaimana yang diterangkan dalam cerita yang sangat baik. Kita habis, ini makna al-jamaah. Kalau paham prinsip umum dalam jamaah ini, insya Allah Ta'ala akan selamat dari berbagai macam syubhat seputar masalah jamaah. Tapi contoh misalnya, katanya kita harus uh, eh, membayar. Kan di dalam hadis dikatakan man mata walaysa fi ulki biha bai'a mata dan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya bai'at, maka dia meninggal matinya mati jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Katanya kita harus membayar. Kita harus membayar. Kan begitu. Pasti kita pertanyakan. Apa mana di diri? Bayarnya kemana? Ini membayar kepada pimpinan negara. Kalau dia menggunakan ini jamaah, mengangkat pimpinan, saya juga bisa mengangkat diri saya sebagai pimpinan. Minta untuk dibayar, sama juga mengangkat diri untuk pimpinan dibayar. Kalau tidak lebih dengan ya, yang lainnya dalam masalah ini. Tapi begitu dia punya negara dan seluruh kaum muslim mengatakan ini adalah iman kaum muslimin, maka dia dialah yang dibayar lah iya, yang dilihat. Ya. Demikian pula hadis, "Waman al jamaah" maka kita dan jahiliyah. Siapa yang berpisah dengan jamaah, dia mati jahiliyah. Katanya ini berpisah dengan jamaah, kita harus bikin jamaah. Nah, itu salah juga, pengertian seperti ini salah. Justru kalau dia bikin jamaah sendiri, di bawah kepemimpinan negara bikin jamaah sendiri, itu artinya dia sendiri yang mati jahiliyah. Dia keluar dari al-jamaah. Keluar dari al-jamaah. Maka harus paham makna al-jamaah ini. Ya Sekali lagi, al-jamaah kembali kepada dua perkara. Jamaatul haq atau jamaatul abadah. Jamaatul haq yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salat, para sahabat, para tabiin, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan jamaah al-abadah yaitu jamaah kaum muslimi, di bawah pimpinan seorang pemimpin muslim. Ini dua makna al-jamaah, dua makna yang dikatakan selama dalam hadis istirahat al ini. Nah, baik. Jadi kita katakan, kita kembali melihat atau melihat poin yang disebut oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dikatakan oleh beliau, Paminas sunnati luzumil jamaah. Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah. Luzumil jamaah. Paman rojiba al-jamaah. Siapa yang tidak senang dari al-jamaah. Wafarakaha. Dan berpisah darinya. Faqad dan ribaqatal islami min unuqih. Maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Ingat ya, dua makna jamaah yang kita sebut tadi. Dikeluar dari al-jamaah, tidak mengikuti jalannya para sahabat, atau tidak berada di dalam kepemimpinan-kepemimpinan yang syah, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Wakana dhallan mudilla dan dia adalah sesat dan menyesatkan. Ini hukum yang disebut oleh Imam Al-Barbahari. Ini kalimat dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya itu lagi-lagi petikan dari satu hadis. Petik dari satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tayyani dan lain-lainnya dari seorang sahabat yang bernama Al-Harith Al-Ash'ari. Hadisnya panjang sekali. Dan di akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin. Saya memerintah kalian dengan lima perkara. Amarani Allah Ta'ala bihinna. Allah memerintah saya dengan lima perkara ini. Apa itu? Yang pertama adalah al-jamaah memerintah kalian untuk berada di atas al-jamaah. Kemudian wasana wa taat. Yang kedua berada di atas mendengar. Yang ketiga taat, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Kemudian yang, keempat adalah hijrah. Memerintah kalian untuk hijrah. Maksudnya hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam pada saat, saat hijrah itu wajib. Dan hijrah e, terbagi-bagi hukumnya. Dan juga hijrah ada bermakna umum dan ada bermakna khusus. Nah, kemudian mudahan akan datang nanti kalimat hijrah dalam syarat sunnah kita akan jelaskan. Kemudian al-jihad. Ya, dan juga meresahkan kalian di atas jihad. Jihad juga akan kita terangkan rincian tentang pembagian jihad. Ya, sebab ini termasuk masalah pokok yang banyak orang salah memahami tentang pembagian jihad. Baik. Dan jihad bisa dihilang. Kemudian kata beliau, kalau menyebutkan lima perintah Allah ini, maka Nabi menyatakan, "Faman taraqal jama'a syibran, Siapa yang berpisah dari al-jamaah walaupun satu jengkal, faqad khala ribaqat al-islam min unqi illa yarji. Maka sungguh dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Kecuali kalau dia kembali. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Mukbil. Rahimahullah ta'ala hadis ini punya pendukung yang sangat banyak. Nah, maka hukum Imam Al-Barbahari yang beliau katakan di sini, kata beliau qawmina sunnati luzulil jamaah. Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah. Paman ragiba ghair al-jamaah. Siapa yang tidak senang terhadap al-jamaah, wa tarakaha dan meninggalkan al-jamaah, Maka kala riba kata Islam min unuqi. Dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Maka dan mudilla dan dia adalah sesat dan menyesatkan. Iya. Ini peringatan dari beliau. Kata wajibnya seorang itu komitmen dia al-jamaah dengan mana yang kita sebutkan tadi. Dan tercelanya perpecahan, tercelanya perselisihan, dan tercelanya al-hizb, al tahazzub ya partai, kuatakan kelompok dan lain-lainnya. Nah, Seluruh hal tersebut adalah perkara yang tercela. Yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah al-jamaah. Karena itu dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah banyak sekali memerintahkan kita untuk bersatu di atas betul yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." dan berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah dan jalan kalian bercerai-berai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akum al-bayyinah, min ba'di ma ja'akum al-bayyinah, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan jangan kalian seperti orang-orang yang terpecah dan berselisih setelah datang kepadanya penjelasan-penjelasan dan mereka itulah yang mendapatkan siksaan yang sangat besar Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Perintahkan kepada Nabi Nya berlepas diri dari mereka. Dan perpecahan itu, perselisihan dan perpecahan itu cirinya kaum musyrikin. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, itu ciri orang-orang jahiliyah. Dan nah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan perpecahan perselisihan di dalam masalah jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinakum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan perpecahan, perselisihan, tidak berajak jamaah ini semua adalah larangan dan sesuatu yang tercela di dalam seluruh risalah para nabi dan para rasul.